Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tubuh manusia ada dua, jasad dan roh. Mana yang dominan? Kalau jasadnya lebih dominan ketimbang rohnya maka lahirlah sifat hewan yang targetnya hanya perut dan di bawah perut. Perut itu dikenal bahasa sekarang materialisme. Di bawah perut hedonisme. Ketika Rasulullah SAW ditanya apa yang paling banyak menyebabkan manusia ke surga dan ke neraka, Rasulullah SAW menjawab, Alpam wal parju. Mulut, air perut, wal parju kemaluan di bawah perut. Siapa yang bisa mengendalikan perut dan di bawah perutnya? Surga baginya. Tidak sanggup, neraka. Sifat-sifat hewan itu karena targetnya perut dan di bawah perut. Inilah yang merusak Indonesia. Inilah yang merusak dunia. Inilah yang merusak rumah tangga. Allahu Akbar. Lau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada lil ardi wa tabahawa. Famasaluhu kamasal kalb. Intahmil alaihi yalhas atau tatruku yalhas. Kami ingin muliakan manusia dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi manusia lebih memperturutkan hawa nafsunya dan lebih mencintai dunia. Tunduk pada kehendak perut dan di bawah perut. Maka mereka bagaikan anjing. Al-Arab. Ini peringatan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu, bulan Ramadan, bulan pengendalian hawa nafsu, terjadilah proses perohanian jasmani, revitalisasi rohani terhadap jasmani. Yang mungkin di luar bulan Ramadan, nafsunya menjadi imam, imannya menjadi makmum. Maka saat bulan Ramadan, nafsu menjadi makmum. Imannya